buatan ngerti nih pangeran ganjar pulau mesti takut mawon dorong pangeran Siti ganjar tiang sing ngaturi pulau tiang sing mulang pulau usai tiang sing No ilmu pulau di niki kitab niki kulon sangat seneng Imam Bukhari Imam Muslim Imam bukhari ini kulo cukup kitab iman terus kitab niki fotonan kopi kitab iman tentang Bukhari terus Muslim Terus kita buka apa itu eh, ini ikhya. Ukulah Naomi teng pinggirin dari Rasulullah 10 hari. Teng Mina 3 hari. Terus teng Saya sebagai orang alim memang ingin sekali bahwa apapun rusak dunia niki sehingga lerah rusak ini namun ilmu. Buat kita kula jengben di pengaruh orasi sereni anak cucu dari itu yang nggak boleh rusak fi hadhihi dar iku namung apa namung nopo ilmu iki eling-eling tenan iki wasiat itu Sebab niku tenggene Quran namung wonten falam annahu la ilaha illallah. Kemudian wong sak dunya ku roh la ilaha illallah. Sipun yo wonten tertinggi dina wonten sing maling wonten sing korupsi. Tapi apapun kerusak dunia, oke sampai uang orang ngerti, orang paham, nak pangeran, namun apa Allah subhanahu wa Mengenai tenggine Quran ngomong enten fa'alam annahu la ilaha illallah. Mboten enten lako di la ilaha illallah. Sing ngoten napa? Fa'lam mongko ngerti ya. Niki penting kula Tahu sih kula tambah alim, tambah ngertos dulu. Macam sing mboten angsal rusak nak mengerti. Ia mulai cilik nakal, nanti tua nakal. Tapi nak ilmu tentang la ilaha illallah dan rusak, tetap mesti suara. Enak siang buat nanti nakal. penanganan rumah cahaya tim sosial tim, kata siang yang kafir, yang Eropa, penanganan sosial. Tetap dia merusak mergo gak ngakoni la ilah, illallah. Gitu. Kalau mau ikram termina, kulo dungo PKK Ka'bah, pengarepe Rasulullah. Ya Rasulullah, jika takdir saya ini orang rusak atau orang yang dosanya banyak, saya minta satu hal, saya tidak boleh dosa pilih ilmu saya tidak boleh dosa dalam hal keputusan fatwa. Karena gede-gede ini dosa ini wong alim, ini pun nak fatwa ini ilmu rusak. Termasuk rusak krono tawaduk, termasuk rusak krono tawaduk. Kali rusak krono tawaduk ini pak dunia, ini rumah nonton. Kali saya dukung tahu dosa, gue tahu salah, untuk merosokkan gak ngalim, terus kita tahu iya. ini. Cara gue dari dari wah biye, aku mana nih ini, gue bener gue orang, itu dosa gede dalam hal yang mesti benere ya kudu yakin aku yakin aku kudulah aku maksiat telah tetap sing berhak jadi pangeran namun Allah subhanahu wa ta'ala ini penting kalau atur ngerti kulon mau istiqoro bola balik ngarep pengira tiap kulon jadi khusyuk kayak umumnya wong alim kayak khusyuk malah hati kuat jarang itu ketemu ngomong soal tapi nak pulau bela ni ilmu matematika itu sering pulau. Sinau Bukhari, terus keturun, gitu ketemu wong-wong soleh lah. Terus mulai yang kelas macam-macam. Kan dalam mimpi saya pernah dipilih wong soleh, wongnya hmm. super soleh lah. Kemudian baru sebutnya. sebut. Ini aku kalau diguyur. Seneng. Kalau suwon, ilmu ini kalau suwon. Ini kalau ngerti Ini contoh sile, yang kalau alami, yang kalau terus nangis suatu saat ini sing kulo dieling terus kalian para nabi sing dieling. Nah ono wong judi, si wong dino, si wong judi, si tetap ada bahasa baik di situ. Misalnya ono wong judi tokoan, terus yang kalah belum bayar. Ini sini orang kalah yang baik. Ini orang kalah yang baik. Oh nak sing judi menangan, terus yang kalah di sana mulia. Untuk bujune tiga duwe. Jadi jenisnya pemenang tapi paham ya. Ono wong pesen WTS terus dilayani dari itu ya Dari WTS itu pelanggan yang baik. Gue dari sing dino, dari ya, servisnya. Artinya apa? Kata baik ini akan digunakan barang mungkar. Kalau hukum dasar hal itu tidak dilawan oleh ilmu. Hukum dasar hilang semua gara-gara kita darah ini. Dino itu dosa tiga Yurano ya servis baik, Yurano ya pelanggar baik. Paham ya? Judi itu dosa gede, sehingga tidak ada pemenang baik, tidak ada yang kalah. Baik. Eh. Tapi nak ilmu ini sebenarnya hilang. Ini sebenarnya kasusnya, kalau ini Eropa, kalau ini negara-negara itu. Judi itu kontribusi negara, atau ini kelas Nanti transaksi sini ya jadi aset. Nah, wis ngoten terus setan menghiasi. Ngeten Pak Gadung Salim menghiasi iya. Misalnya ono Kiai sholat lima waktu saya eh, kadang-kadang utang raiso nyaur buat ini nilain yang janji. Oh, nakal lah utang nang wilayah jadi kiai gak kan? ini. Paham? Iku dosa gede yang ngomong. Dosa gede ini adalah umpama wong nakal ngutangi wong itu rapi. Iya wae ini dunia gak halal. Umpama dunia halal antar wong nakal ya di, ke, di kekuatan barang ha. ha, ha, tapi nak misalnya kiai utang ranyau, nak banyak dek kiai tenan sholat tenan, nak menaruh utangnya tinggal masjid atau tinggal kebutuhan pribadi ini, tinggal keluarga, tinggal hal-hal kenapa? Meskipun janji ranepati gitu, dosa. Dan ini sepuluh tangi siri nawang ini sudah di pulau tasyakem yang jadi tanah suci. Gusti kulo niku tak korup nopo, ilmu nopo ngamal, ilmu nopo ngamal. Tapi akhirnya aku pada satu kesimpulan hari ini. Mana sampai tahu meskipun jenengan seneng pulau, teman rasa harap harap pulau jadi gede gede pulau niku buatan ngarah gede. Iya buatan arah jadi gede mapan karena pilihan ini pilihan yang berat. Dan jadi angkatan. Antar kulo nu apa didulani wakil bupati bupati si kenal kalau kulo tak soal jenengan moh mari ngerusak ilmu. Wong dulani pejabat nih, itu duit. Ya nah aku jenengan jadi kulo moh darah ini ngemis moh aku soal awal ku tak resani. Wong aku orang kenal kue seneng, kendal cara kenal kue marak nampik pahami masyarakat nak didulan bupati untuk ini penting kalau terangkan. Enak sampean seneng aku tenang. Lo suwon, elu kau rusak. Apapun salah sampean ini, lo elu kau rusak. Falam anakku, la ilaha illallah. Kue ngerti ya. Hakik kote pangeran, namun la ilaha illallah. Orang pengiran, orang hukum, orang aturan kecuali Allah. Sekali aturan pura pura arani aturannya Allah, ya mau ada berzina baik, ada lonte penservis baik, ada pejudi pemenang baik, ada yang kalah ya toat merkeruai kalah ya bayar pen. Nah, akhirnya kan lucu kan barang maksiat tapi disifati. Jadi orang maling ngomongkan anak buah nyolong, kau kurang juga, wah pinter. Jadi ya maling lagi ya disifati pinter, ketua nih, mereka nyolong kak diikat. Nah nanti sekali ilmu haram nyolong, haram maling, haram yino, haram korupsi ku hilang, itu Allah hilang. Tentang Allah hilang. Akhirnya wong ngadep asik, nak beran sing Akhirnya wong ngelem, Hongkong itu kotanya rapi. Yes, Hongkong itu kotanya rapi tertib. Las Vegas kotanya rapi tertib. Orang koyok nunggu gue Mekah, kumuh. Orang koyok nunggu di daerah santri, kumuh. Allah ora bakal wong seneng pangeran ngomong ketika wis seneng pangeran tenanan kowe ora jejeran mbok kumo kaya apa iki nggon suci berarti bersih akeh nuri paham ya tapi dia dulu delok Kong, bu Eropa bersih kaya apa tatanan kota apa kaya apa tetep jorok mergo nggon maksiat nggon ra ono su, ya khawatir wong Islam mulai cara pandang ini. paham ya paham ya mergo napa ilmune ru Musuh paling kula kuat. Kulo tabah ainul yakin aku ya, Kucu kulo nu bisa ate kulo kadang. Ini kulo nanti cerita. Minum be, minum be tahun ini lah pokoknya bosan. Bespol lah kalau larane ate kucu kulo. Tapi sesuai dia biasa, sesuai dapat. Karena gue ini kalau hati ya, kalau rasa sampai tenan di sini anak-anak lah, dibeli anak hati aku ya kaya, <laughs> ya ada barokah ya, ada gue maklum ya tak ada. Kalau nu nate ngalawi, sesuatu apa ngopi lu gulur aja, Dan kalau lagi kiai sering kesuanan gulur, tuku gulur. Dia sangat ngalih eh, enak. Saya tuh gak kasar. Tadi ngopi, tak kau ikut ikut, cek di gulur. Dia pernah rasa nih, nak urut tawar rasa gulur ya rasa ngopi. Kalau sering nak suami pakai kakek makan kadang kakek nopo kangkang, kadang sudah sudah di gulur ya roh, sudah di gulur ya roh, sore ya roh udah. Jadi ini cuma nih jalur kiri kulon dan anak-anak kiri kulon betul nih mulai rapi kan di tadi butuh nih jalur kiri kulon. Ya kulon cukup itu rawat di kiri kulon rawat tahu bagas duit. Yang kalau kulon tak ya, saya udah beko. Nang waktu mau kulon nanti market mau disambut nanti. Jadi kulon main kangen tak ganti pas kilo setengah kilo jadi ngopi nih saat itu. Bukan saat terus ikut ya ndak betapa jadi bujin mengalim itu berat. Wong kulo kok nggak apa? Ya jangan cerita ngomong gak masalah, kamu susah gus gak ada gulat. Kamu ini santri rata ngekek duit, cara roh sepuluh, karena perkara ini lali. Nah, sama lah, ya lali nanti PC ini, Alhamdulillah, bodoh lali. Bodoh naik. Ya. Mereka lali, itu rana kisah, ya, paham ya? Lali itu rana kena kisah. Jadi, nak lali ngurusi aku, ya rana nopo kisah. Pengeran Pura-pura balik sama yang lain. Terus ini cerita kedua, yang ini supra religius, supra natural, kira-kira Terus saya di depan Raudo, di dekat Raudo nu kula nu maca kitab Alfiatus Siro. Alfiatus Siro nu karangane Abdul Rahim Ali Rofi. Rahim Ali Rofi ini nih Ibnu Hajar Al Asqalani sing nyarai Fathul Fari, sing nyarai Sarai napa Bukhari. Hmm. Orang ana wong alim koyok sinten Ibnu Hajar Al Asqalani, hmm. sing nyarai kitab napa Bukhari. Bahkan saya Abdul Al Hadda, saya Muhammad Wabih ini anggere ngarang kitab tentang hadis mesti rujukannya sinten Ibnu Hajar Al Asqalani. Dan itu guru Abdurrahman Aliros Abdurrahim Alirobi. Pas masa sepuh, niku sanggeng kepingin untuk ati Rasulullah. Ini mengarang kitab Maghrib Nabi, katus berdandan Kitab tentang Maghrib Nabi, Nabi ngelam-ngelam Nabi, katus berdandan katus burdah, ya kitab-kitab. Niku dikarang teng Raudhah. Dikarang teng Budi, Min awali hatta Misalnya ini Raudhah terlalu istiham, di sekitar. boleh dikarang seputar Masjid Nabawi Nah, di bawah kitab ini juga betul. Di Pulau Tang Mekah, yang Medina, betul kitab ada sekitar 10 kitab dasar. Termasuk alat kain yang mengawai di Pulau Sinau di dekat mimbar Nabi Hasan. Itu Pulau Sinau ini tuh mulai ini kan Abjad Sirah ini nazamannya seribu jinten. Tapi semuanya tentang Madinah. Misalnya kita belum terus Abdul Mujizat Al-Qur'an, tetap ko ala ta'abu bil asmani misalnya ngalem nabi gitu wa hu khairu khalqillahi wa hu khatamul anbiya wa khairu khalqillahi bilam dirai ibu wa ngalem ngalem nabi karena kitab itu dikarang di Raudhah kita kita besar saya di Medina itu bawa kitab itu seribu nagoman, pulau wajo min awali hatta akhiri tentang putar mimbar ya karena saya baca di Raudhah tidak mungkin saya itu ya tidak GR Bedui malaikat atau di Bedui nabi itu ya saya tidak pernah GR. Kalau ya rasa wali, ya rasa alim. Ya, biasa mawon cara. Walhasil itu wonten tiang yang kebijir kula tanya kan ya tidak ya, tahu ya kalau saya Gus wong alim ora ros kan wong kaji. Jadi sekarang ini susu kita perlu dibedah. kita sarap mahadal kitab. Ini kita papar. Nah, ini kita jawab. Kita pun Allah Taala Abdurrahman Abdurrahman Al rodi di Fatin Nabi di siroan anak di anak Nabawiyah. Ya, ya tanya juga. kita pun itu sudah anak pulau. Lalu kan salaman, salaman itu rasisip. Dia pun terus yang itu dengan budi kedaraan, Wah, kalau ya rapati, tak amati. Iya. Ini cerita ya, saya ada bangga dengan cerita itu ya, ada bangga, ada seneng ya sama lah. Bahkan kalau gak jadi sholat nangis. Ya Allah, kalau saya mencintai Nabi Engkau itu jujur, ikhlas. Jadi saya tidak perlu diwalet kalian hal-hal sing ik, sing Mama tanpa kejadian itu pun saya mencintai Nabi Engkau secara tapi kita itu memang luar biasa. Dulu di Karang itu direbut. Makanya kalau nanti masuk pembinaan, saya haji itu terbesar hayat itu sahabat kalau sinau jadi ini kulo ngerasa dosa. Wong gak mesti sinau tapi wong Mesir, wong Irak, wong Mekah. Jadi kulo niku ngerasa dosa mbek sinau Banten. Masa ora gelem sinau tanggane dhewe kan kan kan sombong Pak, kan napa? Akhire sinau. Sinau wacal tak nawawi ya rong Lah niki korbane bojoku. Warung kula kode bojo kula ngrasa dosa dhewe seno. Mesti bentuk sinone. Waduh, dene semono waduh lali wong nah. <laughs> Tenan kula sinone tanggal wektu wis mepet di murat Ramadan to, di murat Ramadan rojit amen. Kula sinone di murat Ramadan khatam sekitar tanggal 10 kapan. Jadi di antara tanggal itu ndak ada tamu sing akhirnya mesti rada aurat Yang wayung sinau kono tamu, <laughs> ngejar khatam ngantar 10 nopo Ramadan. Jadi kalau cerita ilmu kalau suun sama itu sampai kue kuanut wong wong koyo LSM wartawan ini Hongkong itu kotanya rapi bersih, tidak kayak Mekah jorok misalnya. Nanti orang kagum sama Singapura, sama Las Vegas karena pajaknya bagus ya dari Indonesia. Kue kudu jadi wong sing ngerti, angger toat itu berarti apik nurun minawah, angger maksiat apapun coro lahir apik tetap eh. Mereka itu hukmu Allah. Paham ya? Mereka itu apa? Hukmu Allah. Eling-eling. Soal kue neng dia hukum dunia, gitu. Kue neng hukum dunia, misalnya tentang Singapura, tentang Hong Kong, mereka bandaranya bagus, jalan itu Ya tidak apa-apa, sangat. Tapi sudah sampai kue seneng wong-wong dunia, sing coro lahir, cek kafir. Terus kue ngadili wong soleh. itu sudah sampai. Yang ngetong dikane pangeran, mungkin karena Allah hadis kecil man ada walian li fakot azan bil harb wong sing lawan waliku mesti podo karo nantang ah berat mulane wong sing lawali ini Allah kabeh wong mukmin kabeh wong muslim sing taat kalau kalau tak saya nonton nantang Rasulullah ya terus sampai hal ini urusan. dan nah, itu kalau di pemikiran besar ngoten pun lami puluhan tahun. Terus kalau butuh kitab ini tentang Bukhari, tentang Mina, tentang Garu tentang Mina, Mabit, itu masih ini bab ilmu. Ternyata tenang. Inna min asawatisa alamat kiamat pertama Nabi Dewi Nabi. Ayur faal ilmu. Ilmu itu diang. Termasuk ilmu hilang dari uang Islam berdino sujud neng masjid. berdino ikhikaf neng masjid. Luwe ngelem wong maksiat mergo lomo, timbang ngelem tanggane sering sujud tapi masjid lucu kan satu berarti dia ngelemi kalau hadun nafsi mereka ngelem bangsa lomo mesti pertimbangannya hadun nafsi berarti ngekek ya ake ape nanti ngekek isi deh padahal nanti nunggu sholat tenan cara berpikir kan ini iya aku kok kepengen tiga hari wes tomat berarti aku bisa. wes tomat ngumpul uang dia ya medit Tuh luru wah nggih kalau warai mana nggih kowe harap ngukum ngukumi wong ya medit tak dosa luru gue nganti ngukumi medit tak mergo arep-arep tiga kan Ora mungkin tak kowe ngukumi masjid mbek wong sing ora arep-arep. Kita tahu darahnya Abu Rizal bagi medit. Ora tahu mergo ora kenal, tapi nak tonggo. Mbak Rani medit mergo kowe duwe to. Berarti kan angkung ngomong medit itu bisa meluruh. siji kowe duwe toma. Nomor loro ngukumi uang sing gak mendesak. Umpama kira ngukumi iku agak pun rokok. Paham ya? Hmm. Lho, mboten pun rokok kan gak wajib sampean ngimani. Wa yajibu ala kulli mukallafin meyakini nek dekne medhis. Wa illa kafir kan kaono. Jadi dosa mloro, makanya jarong tasawuf. Dosa paling gede ku toma, sisi arep-arep dikai wong wis dosa. Ngukumi wong ya medhis iku ora kewajiban tara Lan gua bisa ngelatani wong niku wong apa bisa satu medhis ora karuan. Oh, ngukumi wong ya medhis itu gak mendesak. yang mendesak cara nabi, Gue wajib kudu wong iku, iku nek wong waras kok ngomong ini. Paham ya? iya cok, sing ana hadise rak wong konfus. Dan anggap kan ana medit wong iku pinter tenan. Dhisik awake dhewe cinta mung Jawa. Capek ta. Capek, saya iku capek. Paham ya? Tapi apa tuh ngomong udah ku apa? Lha iya cerita ilmu lah nih. Jadi tak korupsi lompok ilmu macam-macam. Mulai itu rata hukum itu suka juga pedes rata. Mereka aku romsi di sana awak eh, tidak mungkin. Ya, selain ada si tinggu ini. Paham? Terus niki kulo tenang kulo pesen tenang kulo wasiat. ini. tenang dan ibadah sing kula senengi kabeh. aku mau niku nanti dirusak tiang-tiang sesat. Hajat niku mata ini Abdul bin Zubair. Timur Leng ya fasik. Padam Hussein ya fasik. Wah, apa tiang mimpin Islam ku fasik. Tapi kenapa Islam joyo nganti saya juga sak fasik-fasike pemimpin Islam itu jadi dukung ulama sing orang rusak ilmu. Eh, Umpama zaman fasek kok ilmu wis dirusak, misalnya terus wong Islam ini. Nah, timbang seneng Saddam Hussein aku atau seneng Clinton, gak tau ini uang, gak tau di kejahatan ambek uang Kurdi, gak tau di kejahatan ambek minoritas. Atau gak iso. Kau nak pancen uang kawalan Allah tenan, pokok iki hada kafir wa hada Aku ramu mungkin yang nyenengi uang kafir timbang uang. Tapi kan ada alat emang sama ada kan. Uji uang Islam susahnya akeh, wa hadal kafir ora duwe saya nak ketemu pangeran takok ile blok, blok mung kafir ora duwe dosa. Iku kuwi pecah korup. Sing ngomong ngono kadang kiai, Terus dari pangeran pilih untuk dosa yang karya aku, barang ora duwe. Mungkin rukin barang tak sobat, nah kadang majikan kasih modus, aduh orang ngerasa lah. Dari itu saya tahu ngomong Mau jarak ora tapi cuma baru kaya raro itu radu sobat. Ini mulai saya orang Itu sobat ya. Terus yo, jadi nak kan ngomong ya soalnya Cina urusan duit itu <laughs> jujur. Karena mau sholat ya urusan duit, ya orang jujur urusan duit, tapi terus terus no urusan ini fakot, ono apa kan? Fakot. Ibu lo mojo inna min asrati sa'ah ayyur fa'al ilmu alamat kiamat, nah ilmu kiamat. Ini gue kuali. Orang kok nanti ngendikan ini iki, Alamat kiamat nak wong ora ini ilmu gak, nanti ora ngendikan gak, urusan amat. Pertama nanti ngendikan ilmu hilang. Orang kok ilmu rada amal kok ilmu. Wong orang itu dituwon nang iki iki. Tapi ilmu nak rada amal lho Gus koyo uwit ra ono buah apa apik uwit kena gue ngiyup kena gue apa. Dadi bang buah ra ono Mana bagi pangan teh mergo ra ono habitat. Wah tetep bener aku ra iso, ora level dan tau ora iso wis ora iso. Tapi milih di buah tanpa gue, tapi gue ra tanpa buah. Untuk manfaat gue, tuh ora ono itu lah kena gue piring Jepang macam-macam terus kena gue. Ya cek kena singkul lah. Tapi nak buah tanpa wis, ini buah ajaib paham ya buah kok tanpa tetep aja. Mulanya ketika ilmu itu begitu penting, ketika Nabi mintikan mangkola la ilaha illallah dakhalal Tapi nah, dar takok wa inzana wa in saroko ya Rasul senajan nabi nabi malik nabi jadi wa inzana wa in senajan to tau zina tau malik Abu Dar tidak bisa tenangin nabi yo wa inzana wa in saroko nah, Abu Dar nanti penting tenane ya Rasulullah dan iya rencana iya, cara terus dari kanji Nabi susu itu kan oh dasar irung elek Nabi nak mbok wong Arab nak ngeyak wong dasar irung elek wa indro imaan ku akidar oh dasar akidar irung elek Abu Dar badan iku kundur ngendikan wa indro imaan ku akidar wis irungku grumbung lah penting kuat aku tak takokno Soalnya sahabat yang nih takut, wani nganti takut pengen Selainnya itu, tapi itu itu tangis sari. <laughs> Khawatir orang ini dikasih gak jarak, takut terus. Ya banyak, banyak lucu. Lah faedah kasih ini gini. Umpama ngene iki Oh ya aku mau Kristen darah nih kalau mati itu ketemu bapak di Berarti wong zina, wong maling, wong koruptor tetap langsung mlebu suwarga. Wong Islam keyakinane nak zina no hisap. Ya nak dino no bisa. Tapi Allah iso nyepuro wong dino wong mateni. Tapi umpama wong Islam sing nate dino nate mateni wong terus kecewa. soal yang agama Islam wong di kitab. Sekiranya mau ikut toh, jadi rasa hisab, rasa apa-apa, no pena. Jadi komunis kan, paham ya? Jadi nopo? Atau enak aku agama Kristen, zinalah tetap bersama bapak di surga. Nah, ilmu rusak. Lah selama ini orang Islam kan apa? Karena ilmu ini rusak. Sing tahu maling itu pengen tobat. Kiai sing tahu bodoni proposal ya kepengen tobat. Sing tukang dia orang untuk selisih ya kepengen tobat. Nah istighfar yang makom ya itu ya nangis. Tapi orang untuk luyan itu nangis. Nangis Wah, ya. tapi lu jangan apa? Mereka merasa salah. Intinya apa? Selagi wong rasa salah, itu artinya ilmu masih terjaga. Paham? Ilmu cek terjaga. Ini sih disebut walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya. Ini kula suwon tenan ilmu kok. Mari kula wingi donga teng makame Rasulullah. Jadi dungane Hasan Sadali paling populer, termasuk dungane Abu Yazid Abu Sulaim paling populer di dinut semua ulama, termasuk Imam Sa'ron. Imam Sa'rani ini tengarang Tobaqatul Auliya atau Tobaqatul Kubra. Imam Saroni itu punya karangan kitab klasmen para wali. Jelas gue jenis kan rambut kuning gunung, nopo klasmen para nama? wali atau bakat. Jadi kalau kata kitab tuh bakat ini tiga. Yang paling populer yang mungkin saat ini pun langkah itu Khilyatul Awliya. nopo eh, apa nih Khilyatul Sekarang eh, anak karangan itu M Al Asyani Khilyatul Awliya. Saja itu diterusakan kalian Imam Saroni sengarang berjanji, sengarang mana bisa juga berjalan ini pak sebenarnya al berjanji, Pak, Albert. Ya, Sengarang mana itu pak jujur bahwa karangannya dia itu mengambil dari kitab Imam Bimen, pak ya, Abdul Wahab Itu yang paling dinukil banyak. Itu Hasan Asyadi itu nanti ngendikan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa wahu akbar Allahumma sabbit ilma hasibal. Gusti kula nuwun namung setunggal bahwa ilmu tentang la ilaha illallah subhanahu wa bihamdi itu ilmunya saya ketahui nanti kula ketemu jeneng sabit ilma fi ilmaha ora kok ngamali sabit ilmaha kula ndonga bolak-balik namung Allahumma sabit ilmaha lan saiki terusane ngaten ini rumah dengan ini kenangan kulo haji. Sebenarnya ilmu ini puluhan tahun saya yakini, cuma berkali-kali saya tafsirkan. Misalnya sampai itu, ini Jawi saya Hasan saja. Dia ini hampir diri dan kasus sekolah, lah kadang hampir ngaji jalan dan diri dan Subhanallah wa bihamdihi adada khalbihi wa ridha nafsihi wa sinata arsyih mudada Lagi misalnya Pak Gandung tukang bodoni, Mustafa tukang bodoni, Ruhen tukang bodoni, Bahak tukang bodoni, Wabes ngaji ini sering bodoni urusan bisnis, bodoni bojo, bodoni umat, bodoni macam-macam. Tapi paling banter bodoni urusan duit. Misalnya utang ranyau, atau janjian rak tepat, atau bodoni bucu apa ngekei kisaroh, jibuli itu ngerti kisaroh. Barang dunia nak wes rusak dunia, wis kiamat wis dah. Sing nuntut wis mati, <laughs> itu itu terus wis Sehingga kamu tidak akan pernah jujur dalam masalah dunia. Dari kata saya tadi ini. Misalnya aku konten Mustafa, Mus, kue nak di duit sisuk nih gonti. Barang sisuk Mustafa nih kono, wah lama serah tidak di duit. Ya saja nih duit, tapi saya kira kepengen ngajak imus. Mesti Mustafa darahnya aku itu bodoh nih. nabo, Padahal jadi soalnya cara pengiran Mustafa Toma. Misalnya pengiran kok ini kisah jawab, Mus, tuh Wih jadi bahak, mbok parah, ini tak janjeni aku, nak sing takwa tak rezeki, mbok parah. So, bening asrat, mesti dosa boleh di bang aku. Ayo, nak jajar. Dosa tomak aku ini jadi. Ketemu lah rapor nerakan. Jadi sopo wong tomak. Selama ini orang kan mesti ngeritik sing jadi nih kan. ikut keliru nih wong ratau ngaji tahke. Lu iya putus. Iya tomak kan salah kan. Kemarani motifnya semua bu. Tomak kan. Wong mereka ora. Utang piutang ora kok parani. Motifnya mau bu. Tomak. Mau alasan kamu. Kamu kasih dijajah nih. Gak pengirang pangeran aja dibolak balik. Nak wong patwal di rumah Kowe milih ndi? Neraka Mustafa sampean mengene aku ana tuntut arah buah mau aku. Aku yakin padha nerakane perkarane. Ayo yakin. Jadi sampean misalnya neraka misalnya pangeran aku Agus ya. Hah, Lha kok nyulangi janji cara pengen kedhe Mustafa. Kalau boten nabi mawon Gusti, nang boten nabi boten maksum. Jadi boten wajib bener terus. Ya ono bener kaya. Lan kok takoki. Mu, ku dijajeni makhluk. Tenani nata janjine aku ora tenanan. Piye alasan? Alasan itu. Mau jebol temen rokok. <laughs> Rokok, itu temen rokok. Nah, ini ilmu. Wong itu roh dosane toma. Wong roh dosane melayani. Toma itu dosa Ya mergo wong kok arep-arep dikai wong barengane kei hukum wong yo met. Lah dosane loro, toma wis dosa wong yo. Ya kaya ana mulane wong kuwi mesti dikomen mulane bener hikam. Kena apa wong ulama orang nyek medhit. Sing kok sama. Mergo wong medhit ora ana cara hikam. Kowe ora bakal ngukumi wong liya medhit kecuali ditomak. Nek ora ditomak kowe tau misi sesuk kala medhit aku rizal medhit. Ora ngarah ora kenal. Tapi nak kasih gaji pinggir mesti suka. Kalau suka medhit mesti ngono kowe mesti itu. Eh tobat. Lu tak eling lho ora usah ngrasa dosa biasa orang biasa tuh soal, wae. Ya tobat ae orang usah Rasanya evaluasi itu tak pikir puluhan tahun, Pak Bebo bantah. Paham ya? Kembali ke Rayu, artis artinya Jakarta Rayu, kira nggak ada yang disombong, kira ada ditolak cintanya. Tidak ada tadi soal Ayu sidik, sepuluh Ayu apa? Sombong. Karena buat takok Iran jawab, tetap kan anda punya kepentingan pas gue takok dijawab secara berat Mau kira ditolak dijawab jauh oh, orang urusan ini nih. Paham ya, terus Pulau suwun lagi ya ilmu. Nah, saiki ilmu ini iki wis rusak. Wong lebih no wong sing ra ngekeki sing ini, timbang no wong sing to. Padahal dosane Bal'am iku mergo to mak. waktu alaihim nabal ladzi atayna runabo ayatina fan salako minha. Fa'at fa'ahu syaitanu fakana minal Walau si la rafa'nahu walakin nahu akhlaqa ilal ardi. ini Bal'am iku mergo nganggep ning dunia itu penting. Nak ning donya penting berarti dhuwit penting. Bal amku lama tapi ora iso urip tanpa dhuwit. Kayak iso bayang lama kok ora duit agak pantas. Jika dia disuap gel, Bisa nganggap ulama itu duit. duit. Ini jadi walakin nahu ilal rasa ada dining bumi. Wattaba bahawa. uang medit nih gue Orang ngarah dicontoh no kaya Tapi nak uang toma sama saluhu, sama saluhu kali. Jadi dison di tomak be medit. Tomak uning Quran nusan yo. Contoh fama saluhu. Ane lemari ne wong wong itu ditulis tomak fama saluhu kama saya. Tomak itu koyok. Apa kan mana nekal bening? Asu sing asem. Tak jarang lah kadung. Eh saiki ana janji nyekeki dhuwit sing ora nyaur utang sing ora apa. Sing disalahno sing janji ta sing Sing janji kan? Nah, rata-rata. Padahal Cara Quran yang salah. Kama saluru kama salil kalbi mil aliyal had aw ya. Mbok kan? baro ya melet-melet ya, oh, ini paling. Mani kula nu dados ulama paling ra seneng mbek tamu. Mbek jeneng kula lho sampean rasa anut. Kuwi situ, Pak. Kenapa kalau akrab mbek Rugen kurang arah toma apa? Ini mesti rine lagi tak kok, Bang. Toma apaan ya? Orang kan kena ditomain. Iya. <laughs> Buat ini cerita ilmu, sama rasa usah tersinggung. Sama tak cerita ini Hamzah al Jayyad Ini termasuk tutok Safa. Dia itu populer sekali karena orang Kufa. Kan Turok Safa yang orang Kufa itu tiga. Jadi Imam Azim, Imam Hamzah, Imam Naboh, bisa. Yang asli Kufa. Ini ku nate muridnya kebelit utang. Ini santri ya, rata-rata utangnya ada yang nyapaat nyafaat no muridnya yang sudah. Di kasus kulo misalnya di murid Ruhin melarat, terus di murid Mustafa juga. Terus Ruhin, nah utang Mustafa lagi bercerai oleh kakian. Terus kon utang lagi. Nyuwun tulung saya saya Hamzah. pulau utang nomor Mustafa, pulau sing jawab betul percaya. Utang kulo niku kata, ini dia dia kan mantap dia sakit, mulai dia cerita niku ya sakit. Jadi Hamzah Azan. Aduh, jaluk banyu ngombe Mustafa tak jelas ya. Kok kuatir mulangku ilmu ning Mustafa digendani urusan tuh. Nanti dia nggak tiga yang murid iku Kuat Kuatir gua opae mulang Quran. Gusti ini nak nganti opae mulang rugi kalau untuk duit yang dulunya. Tapi kalau nanti terus untuk suatu, Mulan. Aku jajal tiga murid yang dua akhir. Oh murid apa? Murid pengerti. Saya kira nambah hisab. Ini butuh kulo sering tak didik, dia nak nak murid yang berdiri sampai aku, sampai anak-anak, sampai murid baru, kah, juga nambah hisab. Paham? Kena ono murid sing iki dhewe eh, sampe murid sing apik roh iki. Apik kabeh yo apik kabeh, Mas. Wis iki meneh wali, Bung. Mbok fikir yo kok meneh wali apik kabeh sing elek mak siap kok dino iki elek. Tapi nek wong ngene kok apik kabeh. Ana to kesen meneh kan ora ana kuwi tenan kok iki. Insyaallah to men katon warai anak-anakku warai. Nah, ono murid, kalau perantongnya ke ibu-ibu, ya, anggapnya murid lagi. Mereka gak bebani. Nah, sing ngono sing ngekeki dhewe ya murid apik, mergo roh e guru. Ana sing sedengan, kadang ngekeki kadang oh, ya murid umat-umatan terus pokoke jenenge. Ya? Tapi intinya kita punya tradisi angger ora maksiat mbok hukumi apik. Lha iku ilmune Allah taala. Sing digedenge Allah namung mak yang disebut walakin ini walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa tarroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi sing digedeni Allah ku masih. Masih ada koyo mau. Toma itu masih ya. Hukum wong dia medhi dia ya masih. Aku masih Gus, mergo uang wajib husnul. Tapi alhamdulillah zaman akhir uang kau sepakat sing diarani salam sing janji ini orang kok sing kok pun, kok iso uang sepakat keliru. Oh, bolak balik berungu uang, itu. Di Pak Di suka ora nyafaati Pak Ali suka. Saya ngomong bapake. Provokasi eh kon gedhe Pak Di. Gede Pak Di suka Lu orang mikir lu gak baik, bapake Pak, Ati, apa meneh apa? Tapi ini gue lali kafe, pendukungnya wae iya di Pak Di medit lali ponaan. Lu bapak lali anak era dikritik kok malah iki. Paham? Jadi intinya betapa ilmu gue sentek. Lu wong keliru kok duwe pengaruh. Omongan lu mandi to Mandi. Cung sing sabar sing yo di Pak Sugeranya Adi di balik yang masih ngomong bapak yang provokasi. Mesti ini nak waras kan. Boleh condong bapak merahnya apa Adi kok meneh. Pak D. Tadi ke arah parah tiga dia Pak D, gue ya goblok. Gue arah parah aku sih. Tapi yang gue niku orang orang sing ngomong gue Jadi betapa ini mau jahalah kebodohan itu begitu mah. Baliknya ayur faal ilmu itu kan, Jadi kita mulu kalau betul nomina. Kalau sinau ini, jadi kalau kepengen tak baru Imam Bukhari. Jadi yang terakhir kalau tutup, kalau cerita tiang-tiang soleh, Imam Bukhari itu selain hebat secara disiplin akademik hadis, zaman itu banyak ulama yang memimpikan Imam Bukhari ini melampah tenggurine Rasulullah lama masya Rasulullah khotwatan yahdu mislah. Fakullama Rasulullah wa to'a maudian wa to'ahul bukhori. Jadi tiap Rasulullah jelama, ini yang bekasi. Dan bekasi jelama ini Rasulullah selalu ditipak kalian Imam Bukhari. Persis pak, tidak lebih tidak kurang. Satu ulama nakwil hadis paling persis yang dikesan Nabi hadis Imam Bintang. Mulai jadi asal kutub ada tidak kurang di Kalau itu nak tak gawa patang juz kan kegede. Nak tak ora tak gawa belas harus sebagai ulama perintah. Lha wong alim kok kaji mau sangu dua ra ini kita. Tapi wong alim sapopo. Ya tak akali itu. Kowe ora tau tersiksa ngono to? Mergo ora ngalim, paham. Ya ora apa-apa ta Tapi nek kiai kaji rabo go kitab, pasar sen mulai belanja ambil cerita foto-foto nembek. Itu sebuah itu madzhab dhewe. Bacaan itu kulon niku bebas, mau masjid Bukhari terus kira-kira sekitar Sebenarnya kan nggih Masjid Nabawi. Orang nanti gila, cara kula. Kira? Nah, Tangan. Ono tak kilo? Ayo, ah, iya, aku lah masjid e, Imam Bukhari. Jadi masjid masjid itu di saat dulu itu Imam Bukhari itu anak orang suka. Ibunya dia orang Uzbek masih suka. Dia kepengen Bukhari kecil itu dolanannya tentang syariahnya Rasulullah. Terus dibawa ke masjid. Kadang wong alim syaratnya di keluarga suka barang. Karena bisa biaya iso apa? Nah, terlalu marah jadi lah men kedebah. Tetap aku lo ke siswa dari ketua baru, baru kamu mau joko tapi tidak putus, Karena menutup. Ya pinter kedebahan ya Kita iya iya tenang. Lah jalan bagian gawe tangan itu boyo nang pintere tukang gawe apa. Wong kula termasuk ibu kiai kira rasa kompleks Cadal Dalem kula tak jamin ngene. Ora setor tetap nang, ora iso alasan perkara wangi dalem. Nah, aku ngerti jam kerjane itu. Walhasil mampu Bukhari akhirnya jadi wong alim alam. Terus kelimake diakui jemen Rasul. kelima Kelimake diakui jemen. Bahkan ketika beliau mengalami fitnah ya. Ya tapi kafir wong alim ngalami fitnah. Beliau itu digosipkan, diisukan bahwa mazhab dia itu persis mutazilah dalam hal Quran. Akhirnya dikucilkan sampai beliau tersiksa kembali ke daerahnya. Yang Bukhoron, yang Samarkandi. Kembali ke daerahnya, ada di kampung situ juga sudah termakan provokasi ngoten. Akhirnya beliau diusir di kampung halaman. Diusir, mulai gak nyaman. Mulai gak nyaman karena saking populernya dia dia diundang sebagian muridnya, disuruh pindah. Pas disuruh pindah, beliau baru mau berangkat, wonten kancane teko. Jadi sing butuh kancane ini, kok kanca padha wali ini. Lah, jenengan badhe tembudi. Ya, aku pengen nunggu mampu Bukhari lebih langgo bengi mati jadi kancane. Langgo bengi ndekne kapundhut. Perkara. Aku mimpi ketemu Rasulullah, aku tengok-tengok ning gerbang sana Imam Bukhari. Tak tak kok ya Rasulullah, jangan itu, kamane yang Medina, yang Mekah tentang Riki tengah ngoro dia tengah nemu Bapak eh, Sunan Ampel dan Ibrahim As-Samar, ini dan kata wong Ali termasuk Imam Bukhari daerah mriki. Imam Bukhari Nabi itu pinarak tentang gerbang kampung Imam Bukhari. kok ibu wali, Mang. Ya Rasulullah kok di sini. Nanti ini Muhammad bin Ismail. Nanti Ngenteni Muhammad bin Ismail. Ini Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari itu malam setu. Malam nopo. Mereka kadang kula kepengen mati malam setu, jadi sebar Jumat. Kulo nih gue kepo. Aku paling ra cocok nak ana di dewa-dewa mati dina Jumat. Gitu. Dan daerah kulo kata, ya mati Jumat. Terus mudin mati Jumat. Aku nah, apa tuh ngelam di dina Jumat. Kulo untungnya terkenal ngalim, jadi kulo terbagian terakhir. Kita ya omong, ya mati di dina Jumat. Tapi jelasin jelas ngendikan mati Jumat saya itu kabul itu Senin. Wong paling apa sak dunia Rasulullah ini kabul itu Senin. Jadi sama anak musim musim berlebihan ya sakit Nabi. Kenapa Nabi buatan kabul itu dino Jumat. Gue rasa berlebihan yang mulai mati malam Jumat itu Yes, ya, biasa. Mati malam Senin dia. Ya, ya. Contohnya, Imam Bukhari kabundut malam setua apa mikir ke Jumatan ya, nama si jam sebelas Jumat kan gak gulung Jumatan. <laughs> Nak mati jam lima, mepeten. Maghrib. ini jam biru ya, dari mati Jumat. Ya. Kenapa itu sih kan? Ya, maksudnya nak sekalian mati ngelam ya sing sing rasional lah, sing apa? Buatan itu lah cerita, itu pentingnya wong alim. Jadi orang itu kowe diwajib. mati manjang ngendikan dina Jumat akhir, sing sudah dina Jumat terus kurangnya pengirannya. Saya kira rasa berlebihan. Dia Abdul Khalki dipilih anak Allah kabul dino. Hmm. Imam Bukhari dinten. Mereka Jumat itu cek poso. Jadi di Imam Bukhari malam bodoh. Pulau mulai pertama mau dari Imam Bukhari nanti saya keyakinan kulo paling Imam Bukhari. Pulau mati Jumat pas poso. Tapi pas akuan kembar. Nah Imam Bukhari mau kabudut Jumat kan pasti hari terakhir poso Jumat. Mau ini kabur udah cepat itu kan uang ngelem ini perkara ini wes poso. Cuma itu resikonya kan patahnya raptor. Iya, iya, iya. Makar kena ya malam. Oh yang ngono? Mereka nanti siapa nih? ini Muhammad bin Ismail, paling ini ini poso bu. Ya, malah kan jadi akhirnya Rono. Rono itu membuat orang mati. Ya, mau wali deh mau. Kau ini, kasih dapat tadi di Jadi nggak boleh, nah iya aku ya siap. Imam Bukhari metu badhe numpak unta niku riyen kendaraan unta. Dereng sempat istawa, dereng sempat nopo Jejak katanya ya dereng kan istilah Quran nak istawa ya napa niku nak ngelem subhanallah di sakhara lana hadani bukan nak wis istawa itu menjadi istilah wis napa pun is istawa. Ya napa? pun nopo istawa. gue terus Imam Bukhari terus aku seraku pak Terus mulai kapunten. Jadi di sana jambe sini kortana kalau sing maca soal soalnya kortana Kampung Imam sini nabo di sini puluhan tahun tentang betina tentang Mekah. Ini bagian fitnah. Kata sama anda yang dialami nasib Said Muhammad Said Alawi, enak fitnah Wahabi. Mulai ringin kata wong ngalim itu unik. mana kalau suwon sampai ngergani ini. Kalau ini tengah gimana? kabeh kiai nak muji masjid simbol langit. Pandan kita sepakat khairu bika ilah itu al Api-api e tanah ini. Tapi sing ngurusi masjid ra usah di paling apik, nek ngurusi tanah paling apik. Pas saged Wahyu diturunno ning Guru orang ora masjid haram. Mukok arufah, Arafah, Arafah itu tanah halal, orang mukok ning masjid. Intinya Allah pesan, ya masjid ya apik, tapi orang-orang ya apik, gulung. Lho ndak ini ben imbang. Jadi wong ora usah berlebihan. Wong sepakat ae. Pertama wahyu turun nang masjid apa nih gua kira. Gua kira gunung ta masjid. Wukuf ku nang Arafah nang masjid dan nang ora Kok kabeh begini Allah anggere yo mbok sujud ku ah. Nah tentu kita sepakat. Nah, masjid itu apik. Itu usah berlebihan. gue nanti jamu ke masjid. lo terus piye? Ngomong kok ngomong alasan lah siapa apa ya apa? Mengatakan masjid itu sumbang beras, itu sumbang kata. Itu baru kau neng alas alas. Malah nanti uang itu kamu tukang itu untuk kamu sih nyumbang, kamu sih ngurah di negeri atau nyumbang. Iku apa? Jadi Allah kersane ngosni. Wa aku wukuf neng arufa. Niku sokro. Kiro. Niku jabat. Ya Allah namun kepengen dikan kabeh bumi ini Allah. Niku mat. disebut julilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbaduha Jadi kabeh bumi ini Allah ini bumi nangka masjid. Asal itu untuk bumi ini itu. Lalu kita nanti debat ini cerita ilmiah, kira usah lebono nanti Wa annal mata jika lillah, fala tad'u ma'awahi ahad. Ini surat Simon. Rata-rata ulama atau kiai itu maknanya ngeten. Wa anal masajid kan tak temui pira-pira masjid, masjid bermunan atau tempat tertentu. Iku lillah mau Ya Allah. Mesti nak masjid bangunan Ya Allah Terusannya ayat ini kekuat mulanya aja aku Wa em. Mau masjid Wa Allah kok buat aku Wa Em. Tapi terusannya ayat kan fala tad'u ma'awahi. mulanya dari Imam sobi aku setuju Imam sobi Nah ngerti ini. ini Wa anal mata jidalillah lan tak temene kelayakan sujud, lan tak temene sujud mau lillah kabeh Allah. Di masjid itu saya gemas darsa jajaya sujud sujudan wa mat sujud itu mau layak neng Allah Taala. Mulane falatat um awal haja mulane besok sujud neng liane Allah. Pak taprek itu jadi pas. Paham ya? Kalau kalian ini malah ya. mau masjid neng orang maknane tempat kan lucu. Masjid itu masjid bangunan wae Allah. Mulane kau nyembah liane Berarti bakatan masjid kan nggak nggak runut kan? Paham ya? Berbakat masjid wae Allah, kuwi aja nyembah liyane. Mesti nak masjid wae Allah, menane aja aku. Lah sing bener piye? Wa jadi masajid lillah lan sak temene keberhaan sujud, layake sujud namun Allah. Mulane aja sujud ning liyane. Mergo lapat temriku nu masdar, sajadayat suju sujudan wa mas Paham ya Pak Terus saya ditanya, buktinya apa tuh? Saat itu debat, debat menentukan mana, buktinya gampang. Saya ini sama tak wacana ayat. Ya Bani Adam, kuzu zinatakum, ain jagun di masjid. Tapi ulama itu sepakat ijma. Ayat itu turun neng sholat. Ya Bani Adam, itu nak sholat, macak sing rapi, nutupi aurat. Orang kok masjid artinya, bangun. Umpama masjid artinya bangunan nang ini. Kue nak melebu masjid, kue jodoh. Tapi nak nunggu masjid. Wah, ya, kacau kan? Lalu yang kan? Ya bani agama, hulu zinatakum. Indah kuli pun nah, Indah kuli sholatan. Dulok pakai tafsir. Jadi Bani Adam itu nak sholat, masak, sing apik nutupi aurat. Jadi masjid ini tempat tak sujud. sujud. Artinya, lapat masjid pernah digunakan untuk makna sujud. Ini teman ayat apa? Ya bani Adam, khudzu zinatakum ain kulli masjid. Eh, inda kulli Jadi pentingnya apa Al-Quran. Jadi tahu beberapa pengguna. Terus ada nih gitu loh dunga nah, Dari adat Jawa, nak berkasih salaman, nah, kepaksa salaman, ini ya salaman, nah, buatan ini, buatan ini, buatan ini. Salaman, kalau ini, diwolak-walik. Sampai <laughs> anak Kata aku lah nih. Tujuh kulon itu lagi jadi paling susah aja jalan nono santri udah salaman tuh. Tiba apa ya? Santri sarang aku kayak kiai ini rata salaman. Kalau selawatnya mondok nih bangun salaman bedak potong ini biasa santri sarang mulai. Mana kalau nggak baca santri sarang santri ratuan juga rata tersinggung tenang ya dia kiai itu ya tersinggung. Padahal lagi saya tengah ini nonton dan bapak ini bukan hati tersinggung ke santri. Tuh nih beneran tenang mulai. Wangsul ya ini ya wes. Paling juga duit sing nak di jubuk. Bersuwi, lha kok balik-balik itu. Dereng salah artinya ya, wah. Wah, sing bapak eh kurang ono sing dijubuk iku. Bapak e balik hujan terus. Nah, gitu terus kalau suwon ya apapun masalah yang jenengan, sampai ilmu guru sing diwasiati Nabi napa falam annahu la ilaha illallah. Kau sekali ilmu rusak jadi di ati. Ini dawuh Imam Bukhari ya. Dosane ati paling gede itu bodoh. Mereka Allah dawuh Fabima kasabat dulu hukum dari Mampu Khori Fabima kasabat Jadi artinya atiku saudara saudarani Ya, atiku saudara saudarani Jadi nak misalnya kata singkulaturan jenengan seneng tata kota Hong Kong, seneng tata kota ambek Singapura, seneng uripe Cina resi. Jadi ku kowe janggal ambek desa jejeran bu desa endi santri. Desane wong ora pati adus. Iku kowe berarti duwe bodho ati. Bagaimana mungkin wong sing sujud ning Allah mbok komentari kumuh, wong sing ora tau sujud mbok komentari ber. Karena sampean tentang kontok Gus itu urusan dunia, orang urusan akhirat. Tak aku nih urusan akhirat bener dikne, tapi nak urusan dunia bener dikne. Piye wae kue muji wong dole. Piye wae ngono iki jenenge kowe muji wong dole. Bagaimana mungkin wong sing duwe khubsul batin nggih dua cemberi ati buat puji api. terus jelas-jelas istilah ya, pengiran innamal musyrikuna nasihat. Lalu ketika Abu Hanifah, umpama kira wong musyrik mukasafa kaya aku, Kau roh caleng liwat, roh asu liwat dadi ke Berhubung ramu kasafa, mbok anggap berat. Jadi misalnya muka mukasafa, roh rukun rosi ganteng. Roh wong Cina sing ruwesi iku ae. Eh. Berhubung kira mukasafa, wale. Wale. Nyala saya lihat tenang. <laughs> Iku Lanyan tenan. Innamal musyriku nana jasun panjen tenang. Itu umpama wong itu roh hati kotul hal. Tentu piye wae resi wong iman Ini Bang wong Lani dari ini al haddad Abdul al haddad. Bagaimana anda terbersih seneng wong sing ora tahu nyebut pengira. Itu pencuri penggasap. Gitu. misalnya Uni Soviet itu negara komunis Cina, bangun tata bangunannya, bangunannya. Dia kemajuan, katanya kemajuan. Padahal bumi wae Allah, semen wae Allah, bumi sih. Apa bani wae Allah. Ketika nganggo fasilitasi Allah ora pamit, itu statusnya maling apa orang baik. Maling kan? Lu nganggo wae Allah kok orang paham. Orang iman itu jenis pamit, paham Berarti nak wong alim delok kejadian wong komunis tata sosialnya bagus, maling-maling sing cerdas sehingga kesannya baik. Paham ya? Mesti langsung begitu cara berpikir langsung begitu. Tapi nak kira wong alim ora wong sing arif gila. Wong iman kok kumuh ora iso noto kotane. Iki wong kafir kok iso noto belum kini dia lewat ngasih ini lambat ya selamat ngasih ini dengan akidah itu kan. Kalau kalau suwun nampun lali ya ini di kitab Bukhari, Muslim, terus yang kita semua tentang kitab-kitab balik kata Sulam Taufik, kata Said Warisuki itu lawan. Kalau suwun sangat terus ya, kalau ilmu niku amun. Pun sama ra iso lah, pokoke ilmu amun. Di enggak nih wong aku Hasan Asadali, Allahumma sabit ilmu hafi, kalau Dibuki ilmu tentang la ilaha illallah niku jenengan nol tengah itu. Mengani ketika Allah dawuh waku numa asodikin lan dadi sira bareng wong sing mesti bener. Terus Hasan Asadali dan kowe kepengin dadi wong sing mesti bener. Ya wis pokoke kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malaikat Jibril wani nyalahno. Mosok la ilaha illallah iku Jadi wong sing mesti bener e ketika nglafadzno la ilaha kowe jajeni wong kadang nyulayani. Kowe bangun masjid megah sing kowe nyongko iki mergo bangun rumah Allah kadang cara Allah salah ke akhirnya duwe masyarakat dan bangun masjid lali nyantuni yatim piatu lali nyantuni santri sing belajar syariate Allah Bisa ini musuh ngoten, masjid dibangun mewah-mewah tapi hak yatim hilang. Hak kiai hilang, hak santri hilang. Terus gunanya apa ayat ini nama sudah kau turun orang iwal masaki ini wal amilin alih. yang suatu itu kau juga. Gitu. Orang iso sudah kau tiga masjid. Iya masjid ratau kelaparan. Sing kelaparan fakir. Tapi saya itu susung masjid disumbang duit zakat. Lu masjid itu dibangun mewah itu kebutuhannya selera, kebutuhannya masjid agar tidak gue sujud, gue sholat, gue ya wes. Seorang masjid itu kena dikakoi, masjid itu butuh apa? Bahkan ngerono sing jamaah aku ya seneng. Tak ada masjid jawab, penting aku mewah masjid helah ya paham. Lah kan lucu kan kita bangun mewah-mewah sing jamaah mati. Padahal gara-gara bangun mewah kewajiban liane terlan kaya fakir mis Enggak ada apa itu ngurus masjid Kus bangunan ini saya wis apa ya di itu serap bangunan sombong Mana kata ngaji ngedikan yo no ono ono eh zaman akhir sebenarnya Islam di ora tetap kecuali jenis itu ora masjid kecuali bangunane tapi itu sira-sira nafam kok korban yang kan kayak wong itu tapi iya, wae ku ilmu ya iya, wae ku Ya akhirnya nyata, fakir miskin saya ora pati seneng deh, kiai, ora seneng deh pengurus masjid. Ora itu berkata, no, semua dia ya, semua rezeki dialokasikan no. Artinya itu omongan ngono iki seorang bener, tapi lain-lain ilaha illallah malaikat Jibril dari soalnya alam, Kami dari sekolah suwon wiridan wiridan yang kula wa kunu dikin kowe dadi wong sing bener sing mesti bener ila yaumil kiamah ila adasil abad selawat selawat ini kok kalimat la ilaha illallah disebut ning ngene apa wa ja'alaha kalimatam baqiyah kalimat la ilaha kalimat sing apa kowe api sundul langit nah mati yo leren elek sundul langit nah wis mati yo ya nah ya leren berarti wong apik yo ya leren wong elek yo leren sing ra iso leren namung Allah Subhanahu wa ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indakum warin apa kalimat-kalimat thayyibah disebut Quran apa wa baqiyatus shalihat baqiyah kalimat yang abadi ah. lan kula suwun lagi yo el Mana kalau jengben ketemu malaikat malik, ya malaikat sing jago neraka nggak takoki. Hak kowe mungkin neraka, mungkin neraka Allah ini ngapuun jujur. Kowe nak jujur tenan kudu wedi. Aku sebenarnya neraka wiridan la ilaha illallah Muhammadur. Itu rawani kalimat napa tay Eleng-eleng itu terus Hasan Sadali saya Hasan Sadali di solusi nak kue wong mukmin sing rapati alim rapati pati pinter no ilmu sing mesti bener ini ya ku ilmu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah dari sini ini kadang wong toriko ya ono bener, wong butuh lagi dilatih. Tapi ngelatih kok jumlahnya dong sih cocok. Jumlahnya nih gedhe gue ora cocok banget. <laughs> Maksudku kan dilatih ini iki lho, ilmu nih tapi aku lho cuma malam-malam kualat, paham ya? iya. Selalu sih dilatih kok. Jumlah cara nih. Mengani ngiri itu pas hati, ben sesuai cara nih. Gue cuma lengannya lho itu. Saja nih maksudnya wong di maksudnya ulama di sini ilmu nih, nama ilmu nih. Bahwa ilmu yang abadi namun la ilaha illallah. Amin. Apa dia apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya, ya. wa Rasulullah Muhammad dan Rasulullah alaihi ayatika kita Ya Allah, la ilaha illa anta subhanak adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika min kalimatik. Allahumma sabbit ilmaha fi qulubina ya Allah. Wasbah fi qulubina sabratan ya Allah hatta nalqaka ya Allah. Hatta nalqaka wa tasiffa minna syahada laka bi annaka ya Allah sabbaha laka ma fis samawati Ah. wa inni min la yusabbihu alhamdulillah wa ah. lakin la tafqahuna tasbihahu ah. Allahumma ya Allah ashhidna ya Allah anna allamna talamidana wa ahibsana ya ta'liman ya Allah yurdi anka wa tardu anna wa iya ya wa at-ta'lim bi annahu la ilaha illa anta subhanaka adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika midada kalimatika اللهم يا الله زين هذه الكلمات الباقية في صدورنا يا الله واستخ في وفي مخنا وعصينا يا الله وعصينا يا ومخنا حتى لا نرى ولا نسمع إلا فيها يا الله يا الله اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار الذي طرست بجماله الأقوى يا الله فكانت هذه الأقوى يا الله لها معنى هي إفادتك watas fihuka watahmidika Ibarakati ta'lili habibika Muhammad salawatullahi alaihi wa alaihi wa alaihi wa Allahumma ya ilahana ya Allah Innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana Faktal ma'iratana وتعلم حاجاتنا فآتنا في الأمر اللهم إنا نسألك إيمانا تباشر قلبنا ويقينا صادقا حتى نعلم ما نلزم الدنيا إلا ما كتبنا رضاكم وتعالى ربنا sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim من الصراط المستقيم Ini di salaman Pak Kabar itu mungkin kalau langsung